Ini merupakan nikmat yang besar setelah Allah memberikan kepada kita nikmat Islam. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita nikmat sunnah. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan sunnah dan kita selalu dan senantiasa memohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas Islam dan sunnah Kemudian di antara nikmat lagi yang besar yang wajib kita syukuri, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ini juga merupakan nikmat betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah waktu yang luang, kesempatan, harta, nikmat, sehat dan yang lainnya, tapi tidak diberikan hidayah untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Di muka bumi ini tidak ada yang paling nikmat ikhwan fid din azakumullah kecuali kita talabul ilmi, menuntut ilmu. Keindahan yang paling indah dengan kita menuntut ilmu maka orang yang paling bahagia di muka bumi adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang paling bahagia di muka bumi adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Kenikmatan yang paling nikmat menuntut ilmu syar'i. Kelezatan yang paling lezat menuntut ilmu syar'i. Seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu fatwanya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah dan yang lainnya kenikmatan yang paling nikmat, kelezatan yang paling lezat menuntut ilmu syar'i. Makanya antum bersyukur kepada Allah, antum diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Jalan yang antum tempuh benar jalan ini. Jalan ini jalan yang hak. Karena ini kewajiban. Talabul ilm, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan juga jalan ini merupakan jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih ya, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya. Artinya orang yang berjalan untuk menuntut ilmu adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah menuju ke surga. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah untuk senantiasa dan menunt, senantiasa menuntut ilmu syar'i. Jadi jangan kita lepas dari ini. Jangan kita futur. Jangan kita lemah dalam menuntut ilmu. Kita harus semangat. Sebagaimana kalau kita lihat orang-orang yang kerja, usaha, dagang dan yang lainnya juga masalah keduniaan yang lain kadang-kadang yang sia-sia semangat orang maka kita lebih semangat lagi dalam tolabul ilmi lebih dari mereka kalau orang kerja itu semangat, orang dagang semangat, orang usaha semangat, orang main bola semangat, orang mengerjakan yang lain yang gak ada manfaatnya, bahkan yang maksiat semangat. Kenapa kita nggak semangat dalam tolabul ilmi? Maka Nabi SAW bersabda, "Ihris ala mayan fa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Ta dan dalam kamu ber, berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Mintalah tolong kepada Allah, jangan lemah. Yang paling manfaat untuk ilmu syar'i dan terus untuk ilmu. Terus, nggak boleh kita berhenti untuk ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya. Ketika kita sampai kapan untuk ilmu? Sampai kita wafat. Jangan berhenti. Jangan juga merasa karena pernah nuntut ilmu berhenti. Pernah ngaji kemudian berhenti. Pernah dulu ngaji, sekarang udah nggak ngaji lagi. Yang dilihat yang awal atau yang akhir? Yang akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal tergantung daripada akhirnya bukan awalnya. Akhir gimana akhir kehidupan kita? dan akhir kehidupan kita tergantung dari awal yang terus kita jalani sampai kita akhir. Sebab al khawatim mirathu as sawabiq. Kata Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Umul Hikam bahwa al khawatim mirath as sawabiq. Artinya akhir kehidupan yang baik itu didapat dengan kita terus bersungguh-sungguh mencari ilmu syar'i, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu syar'i dan bersungguh-sungguh dalam kita mendakwakan ilmu syar'i ini. Maka akhir Allah akan mudahkan kita dengan husnul khatimah dan itu yang kita inginkan. Akhir kita yang terbaik, bukan awalnya. Saya pernah ngaji dulu, sekarang berhenti. Saya pernah belajar di pondok, kemudian berhenti. Gak boleh berhenti. Orang yang tadinya nuntut ilmu kemudian dia berhenti, ini orang yang kufur nikmat. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika memberikan syarah dalam kitabnya Miradus Salihin. Artinya syarah dari Salihin oleh Imam An-Nawawi yang disyarah oleh beliau. Beliau membawakan satu hadis Nabi SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili wahai Abdullah janganlah engkau seperti si fulan tadinya dia rajin salat malam kemudian ditinggalkan salat malam tadinya rajin salat malam kemudian tinggalkan salat malam Nabi SAW mengatakan, wahai Abdullah, jangan seperti sipulan. Berarti sipulan tidak, tidak baik. Bagaimana sipulan yang tidak baik? Tadinya rajin sholat malam, kemudian tinggalkan sholat malam. Sholat malam wajib atau sunat? Wajib atau sunat? Sunat. Tapi Nabi celak. Ketika dia rajin sholat malam kemudian ditinggalkan Nabi celak dia. Ini yang sunat. Bagaimana lagi yang wajib? Makanya beliau mengambil istimbat subhanallah dari hadis ini. Orang yang tadinya nuntut ilmu kemudian dia tinggalkan nuntut ilmu, dia kufur nikmat dengan dasar hadis ini. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Untuk ilmu wajib. Nggak boleh tinggalkan untuk ilmu ini sampai kita diwafatkan oleh Allah. Terus untuk ilmu, belajar ilmu syar'i sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan jangan berhenti kita belajar, baca buku-buku, baca kitab-kitab, jangan berhenti sampai diwafatkan oleh Allah. Jangan merapa, merasa puas, saya sudah baca beberapa kitab, belum cukup. Belum cukup, masih ribuan kitab yang harus kita baca. Antum baca buku terjemahan baru berapa buku? lima, sepuluh, seratus, belum apa-apa. Terus belajar, baca kitab, terus kita para ulama. Anda perhatikan Al Imam Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Sayyidul Khatir dia mengatakan saya sudah membaca 20 ribu 20 ribu kitab bukan satu kitab 20 ribu dan dulu belum dicetak seperti sekarang 20 ribu kitab dan sekarang saya masih tetap belajar. Itu masih muda Ibnu Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, jauh sebelum Ibnu Qayyim. Bedanya dua abad dengan Ibnu Qayyim. Jadi belajar nuntut ilmu ini wajib. Dan nikmat kalau antum terus belajar terasa nikmat ilmu ini dan indah. Kemudian juga yang anda harus perhatikan ikhwan Insyaallah, Ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita kaji, ini harus diamalkan. Bukan koleksi ilmu. Bukan cuma rajin ngajinya aja, tapi rajin mengamalkannya. Bagaimana kita mengamalkan ilmu ini? Jadi ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita kaji, kitab-kitab yang kita baca, ini harus bagaimana kita mengamalkan. Karena ilmu untuk diamalkan dan Allah akan tanya kepada kita tentang ilmu ini diamalkan atau tidak. Wa an ilmihi fima faala. Tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Dan Allah juga dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah akan memberikan ganjaran, balasan, pahala kepada orang-orang yang mengamalkan. Bukan jazaan bimakanu ya'lamun tapi jazaan bimakanu ya'malun Bukan Allah membalas apa yang kamu ketahui, tapi Allah membalas tentang apa yang mereka amalkan. Bima kuntum ta'amalun dengan apa yang kalian amalkan. Amal. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajar kalian, belajar, belajar. Kalau sudah belajar amalkan. Ilmu itu diamalkan. Jadi ikhwan din, azakumullah, diperhatikan ilmu untuk diamalkan. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi, Kata beliau orang yang paling miskin di muka bumi ini adalah orang yang nuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Orang yang paling miskin. Sangat dikasihani orang itu. Bagaimana nuntut ilmu? Rajin nuntut ilmu, pengajian setiap pengajian datang, tapi nggak diamalkan. Buat apa? Ilmu untuk diamalkan. Makanya kita berusaha dari kajian-kajian yang kita kaji bertambah ilmu kita, bertambah iman kita kepada Allah, bertambah ketaatan kita kepada Allah, bertambah rasa takut kita kepada Allah, bertambah tawakal kita kepada Allah SWT. Terus seperti itu. Dan terus kita berdoa kepada Allah agar Allah menambahkan iman kita. Menambah keyakinan kita dan menambah juga pemahaman kita tentang agama. Bab ilmu itu bukan sekedar ilmu tapi al-fahm, Makanya Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya di Kitabul Ilmi beliau memberikan bab tentang ilmu al-faham kata beliau. Di dalam Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi. Jadi yang dikatakan ilmu faham. Allah akan memberikan kebaikan kepada orang apabila dia faham dari ilmu yang dia kaji itu. Kemudian diamalkan oleh dia. Jadi ilmu ini untuk difahami kemudian diamalkan. Dan terus kita berdoa kepada Allah agar kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat ini Sebagaimana Nabi setiap selesai sholat subuh berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah aku, ya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang halal dan aman diterima. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah tambahkanlah kami ilmu. Wa yaqinan. Ya Allah mazidna iman. Ya Allah tambahkanlah kami iman. Wa yaqinan keyakinan. Wa fiqhan. Dan juga pemahaman tentang agama ini. Ini doanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan oleh Al-Hafidz dalam kitab Fathul Bari sanadnya sahih. Allah mazidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ikhwan bidin, azakumullah ini sebagai muqaddimah dan kita harus terus talabul ilmi, nggak boleh kita berhenti dan terus belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Kalau orang setiap hari bisa kerja, kenapa dia nggak nuntut ilmu? Kalau dia bisa usaha, bisa dagang, kenapa dia nggak semangat dalam talabul ilmi? Sebab Nabi SAW menyuruh kita untuk semangat dalam talabul ilmi. Yang paling manfaat adalah ilmu syar'i paling manfaat untuk kita di dunia dan juga untuk kita di alam barzah dan untuk kita nanti di akhirat. Ilmu syar'i yang paling bermanfaat. Maka kejar ilmu ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, azakumullah. Pada hari ini kita akan mengkaji uh, tentang tujuh wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu kita akan baca hadisnya dan kemudian kita bahas. Tentunya nggak seluruhnya isi dari buku ini dibahas. Saya juga akan jelaskan dari beberapa buku yang lainnya. Hadisnya An Abi Dzar radhiyallahu an awsani khalili sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in bi hubbil masakin wa an adwa minhum Wananduro, Itu ada suara di mana itu? Tolong jangan bicara. Adab dalam talabul ilmi nggak boleh bicara. nggak boleh ngobrol. Saya ulangi lagi. An Abi Dzar radhiyallahu an qal أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع بحب المساكين وأن أدوى منهم وأن أنظر إلى من هو أسفلي وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأن أصل رحمي وإن جفاني وأن أقتر من لا حول ولا قوة إلا بالله وأن أتكلم بمر الحق ولا تأخذني في الله لومة لائم وألا أسأل الناس شيئا أن أبي ذر أبو ذر رضي الله عنه Qal ia berkata, "Ausani khalili" telah memberikan wasiat kepadaku khalili kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisab'in dengan tujuh wasiat bihubbil masakin wa an adwa wa an adnuwa minhum mencintai orang miskin dan aku mendekati mereka anzura ila man huwa asfala minni anzura man huwa fawqi. Yang kedua yaitu beliau merintahkan aku aku agar melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Wa an awsila rahimi jafani. Yang ketiga agar aku menyambung tali silaturahim kepada sanak kerabat meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Yang keempat, wa an uqsira min la haula wala quwata illa billah. Agar aku memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Wa an atakallama bimuril haqq. Yang kelima, agar aku berbicara dengan kebenaran. Maksudnya aku diperintah untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Dan yang keenam, wala ta'khudni fillahi laumatalaim. Dan janganlah artinya beliau rasul agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah di jalan Allah. Dan yang ketujuh, wa wa alla as'alan nasa syai'a dan beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Ibn Hibban dalam kitabnya Mawaridul Dham'an, Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Aulia dan Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra. Hadis ini sahih dan dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Di sini kita bahas satu persatu untuk biografi perawi saya nggak bahas tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia dan beliau masuk Islam itu nggak seperti kita mudah ya. Beliau masuk Islam dari Bani Gifar bersusah payah untuk sampai kepada Rasulullah dan beliau sampai di Mekah tidak makan hampir satu bulan yang beliau minum hanya air zam-zam saja. Dan air itu barokah, zam-zam itu barokah. Kata Nabi SAW, innaha mubarakatun wa innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sesungguhnya zam-zam itu air yang membawa barokah. Makanan dari berbagai macam makanan, arti makan bagi orang yang lapar dan juga obat bagi penyakit. Hadis ini sahih Muslim, Ahmad dan yang lainnya sebulan sampai beliau masuk Islam. Ketika masuk Islam beliau berdakwah di Mekah sampai dipukuli oleh orang orang Mekah. Tapi Nabi kemudian suruh beliau untuk pulang ke kampungnya Bani Kifar dan mengajak keluarganya, saudaranya, familinya untuk masuk dalam Islam. Yang Nabi katakan kalau engkau dengar aku sudah artinya sudah ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, kamu bergabung. Setelah dengar bahwa Nabi hijrah ke Madinah, Abu Dhar kemudian pindah ke Madinah An-Nawawiyah. Nanti Anda bisa baca Abu Zar Al-Ghifari, sahabat yang mulia yang beliau banyak diberikan wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang zuhud dan qanaah dalam hidupnya. Dia hidup dengan apa yang ada dan beliau tidak mau menyimpan sesuatu apa yang bisa dicari pada hari ini ya dihabiskan hari ini. Besok cari nafkah lagi. Seperti itu Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kita bahas yang pertama di sini Ya, wasiat Nabi dari tujuh wasiat ini yang pertama bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Mencintai orang-orang miskin dan aku disuruh untuk mendekat mereka. Jadi Nabi SAW ketika menyebutkan tentang orang miskin, artinya orang miskin itu orang yang nggak punya apa-apa. Memang ada perbedaan di antara para ulama tentang fakir dan miskin. Sebagian mengatakan bahwa fakir adalah orang yang dia nggak punya apa-apa, nggak punya mata pencarian, nggak punya apa-apa, fakir Adapun miskin dia masih punya mata pencarian tapi pas-pasan. Meskipun ada juga pendapat ulama yang yang sebalik dari itu. Tapi pokoknya dua-duanya adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa. Meskipun dia seandainya pun ada maisha, ada mata pencarian, tapi pas-pasan. Cukup untuk kebutuhan dia, istri dan anaknya. Nggak ada yang bisa dia simpan dan nggak ada kelebihan dalam hidupnya. Ini yang dikatakan orang orang miskin. Dan orang miskin yang disebutkan bukan orang-orang yang suka minta-minta Justru mereka itu menahan diri. Antum melihat disebutkan di hadisnya di sini, "Laisal miskinu bihadha tawaf alladhi yatufu 'alan nas." Fatarudduhu al-luqmatu wa luqmatan wa tamratu wa tamratan. Qalu famal miskin ya Rasulullah alladhi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fayutas fayatasaddaq alayhi wa la yas'alu an-nasa shay'a. Orang miskin yang sebenarnya bukanlah orang yang keliling minta-minta kepada orang lain agar diberikan sesuap dan dua suap makan atau satu bu satu butir dan dua butir kurma. Saya bertanya ya Rasulullah, siapa orang miskin itu? Beliau menjawab orang yang hidupnya tidak berkecukupan dan dia tidak diketahui tentang kemiskinannya sehingga tidak ada yang memberikan sedekah dan dia tidak mau minta-minta sesuatu pun kepada orang lain. Hadis sahih Bukhari Muslim, Abu Daud dan Nasai. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, "Laisal miskinu billadzi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan, wala luqmatu wa luqmatan innamal al muta'affif." Iqra'u in syi'tum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Jadi miskin itu bukan orang yang minta agar diberi satu atau dua butir kurma dan ditolak dia minta tapi ditolak atau dia minta satu suap ada dua suap makanan tapi miskin yang sebenarnya yang mutafif yang menjaga diri nggak minta-minta pada orang itu miskin yang sebenarnya kalau kalian mau baca kata Nabi bacalah surah Al-Baqarah ayat 273 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا Jadi orang-orang fakir itu yang mereka yang tertahan, nggak bisa mereka untuk berjihad karena nggak punya apa-apa. Orang-orang yang bodoh menyangka dia orang kaya karena dia ta'affuf, nggak mau minta-minta. Tidak mau minta-minta. Jadi yang sebenarnya orang miskin itu mereka yang menjaga dirinya dan ini yang dianjurkan dalam Islam. Yang nanti yang terakhir poin terakhir yang wasiat yang ketujuh wa alla as'alan nasa syai'a dan aku tidak boleh minta-minta pada manusia. Jadi yang sebenarnya orang miskin itu yang muta'affif menjaga diri, nggak mau minta-minta. Dan miskin dalam Islam yang harus dilihat Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang, ada yang Allah meluaskan rezekinya. Ada yang diberikan pas-pasan. Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kendaki dan Allah juga menyempitkan bagi siapa yang Allah kendaki dan tentunya semua punya hikmah. Semua ada hikmahnya. Ketika kita diberikan oleh Allah SWT rezeki yang pas-pasan, kita mensyukuri nikmat itu. Kita miskin, gak punya apa-apa. Syukuri. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak dan tidak kita hitung. Tidak bisa kita hitung. Nikmat apa? Nikmat mata. Nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat hati, nikmat akal, nikmat udara, nikmat air, nikmat yang lain yang nggak bisa kita hitung nikmat itu. Ketika Allah memberikan rezeki yang pas-pasan kepada kita, kita wajib apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak mengeluh. Jangan menceritakan kesusahan-kesusahan kepada manusia, jangan. Justru dia wajib untuk bersabar dengan kemiskinan yang Allah berikan dia sabar dan itu baik buat dia. Ini saya ingatkan kepada ikhwan dan akhwat Perhatikan, kadang-kadang orang dikasih cobaan oleh Allah dengan kemiskinan gak sabar. Dikasih cobaan kepakiran, gak sabar, sabar. Allah akan memberikan terus rezeki kepada dia. Dia suruh sabar. Sebab kalau dia nggak sabar, nggak ada manfaatnya juga. Ketidaksabaran dia nggak ada manfaatnya. Keluhan dia nggak ada manfaatnya. Justru bertambah dosa. Dan dia tidak mengimani tentang kodok dan kodar, baik dan buruk. Kalau kodok dan kodar itu imannya hanya baik saja atau buruk juga. Karena umumnya orang beriman kepada qadar qadar hanya yang baik aja. Ketika buruk menimpa dia, dia nggak iman. Banyak berkeluh kesah. Nabi menyebutkan minabil bil qadari khairihi wa syarri. Engkau mengimani qadar yang baik dan buruk. Imani. Bahkan orang miskin yang sabar, dia sabar dengan kemiskinan yang ada. Allah Subhanahu wa taala saya sebutkan tentang orang miskin lebih dahulu. Baru nanti kita mendekat kepada orang miskin, mencintai orang miskin. Sekarang orang miskinnya dulu kita bahas ini. Karena banyak orang miskin yang memang dia tidak pantas untuk dicintai. Di sini kan Nabi menyebut kepada Uzar bihubbil masakin, mencintai orang miskin wa an adnuwa minhum aku mendekati mereka yang miskin yang bagaimana yang kita mencintai mereka banyak orang miskin miskin nggak sholat miskin nggak puasa ya sudah miskin susah ngerokok tiap hari ya miskin minum khamar segala macam dia perbuat maksiat miskin yang bagaimana Miskin ini maksud miskin yang ibadah dia kepada Allah. Miskin yang taat kepada Allah. Orang miskin yang dia taat kepada Allah. Orang miskin yang ibadah kepada Allah. Kalau yang nggak sholat, nggak boleh dicintai. Gimana orang miskin dicintai? Nggak sholat. Sedangkan zakat saja nggak boleh diberikan kepada orang miskin yang tidak sholat, nggak boleh. Zakat, sedekah nggak boleh diberikan kepada orang miskin yang tidak sholat. Jadi yang dimaksud dengan mencintai orang miskin, miskin yang taat beribadah kepada Allah SWT. Bukan semua orang miskin, kita lihat dia ibadah apa tidak kepada Allah. Dia taat apa tidak. Banyak orang-orang miskin yang disebutkan oleh Nabi A'ilun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong lagi nggak ada yang harus dibanggakan. Kalau orang kaya sombong, masih dia ada kekayaan, tapi tetap tercela semuanya. Ini udah miskin nggak punya apa-apa dia sombong. Orang kaya tercela, apalagi orang miskin. Orang kaya nggak boleh sombong, haram hukum dalam Islam. Termasuk dosa besar. Sedikit aja ada kesombongan dalam hati, itu nggak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat darah dari dari kesombongan. Hadis sahih riwayat Muslim. Sekarang orang orang miskin dia sombong. Karena itu ikhwan fillah, nasakumullah. Yang dimaksud dengan orang miskin di sini adalah orang-orang yang betul-betul dia taat kepada Allah, dia sabar dengan kemiskinannya, dan dia melaksanakan sholat yang lima waktu, dan dia beribadah kepada Allah SWT. Ini yang dimaksud. Bahkan orang miskin yang seperti ini, kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi pernah ada seorang laki-laki yang fakir dan miskin dari kaum muslimin. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang yang fakir ini yang tadi lewat? Mereka menjawab, dia orang Islam yang fakir, layak bila pinangannya ditolak apabila minta pertolongan tidak ditolong. Beliau berkata, kalau dia berkata tidak dengar. Rasul bersabda, "Hada khairun min mil'il ardi mithla hada." Orang ini lebih baik daripada isi bumi semuanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya miskin yang dia taat kepada Allah, miskin yang dia beribadah kepada Allah, miskin yang dia sholat lima waktu. Dia orang miskin dia taat beribadah kepada Allah. Maka ini orang yang baik. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan tentang orang yang miskin yang dia sabar dengan kemiskinannya. Sabar dengan apa yang Allah takdirkan untuk dia. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Nabi bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seorang daripada kesabaran. Kalau dia sabar, maka ini yang paling baik. Kemudian ikhwan fillah, orang yang miskin yang dia menjaga dirinya, tidak minta-minta, ini yang terbaik. Enggak sebentar ngeluh pada orang, sebentar minta pada orang. Ya wajib cari nafkah dengan apa yang ada. Kalau memang dapatnya pas-pasan, sudah terima dengan apa yang Allah berikan. Dan mudah-mudahan dengan apa yang Allah berikan itu barokah. Betapa banyak orang-orang miskin yang dia punya anak banyak cukup rezekinya untuk dia, istrinya, anaknya, orang tua cukup, bahkan buat saudaranya cukup. Barokah hartanya barokah. Pas-pasan dia tapi barokah. Betapa banyak orang-orang kaya tidak barokah hartanya. Makanya kita harus berusaha bagaimana menjadi orang yang yang merasa cukup dengan apa yang ada dan juga kita tidak minta-minta pada manusia. Kita akan menjadi orang kaya apabila kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Nabi bersabda, "Qad aflaha." Sungguh berbahagia sungguh beruntung, sungguh sukses. Siapa? Man aslam, orang yang masuk Islam. Jadi orang Islam itu orang yang bahagia, orang Islam orang yang sukses. Tapi orang kafir tidak. Orang kafir tidak sukses. Orang kafir tidak bahagia. Orang kafir tidak beruntung. Yang beruntung orang Islam. Man aslam. Yang kedua, waruziqa kafafan dan diberikan rezeki cukup oleh Allah. Cukup. Meskipun sedikit sehari dapat berapa ribu perak, cukup buat dia. Wa qanna'ahu Allah bima'ata. dan dia merasa qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Tidak banyak menuntut, tidak banyak mengeluh. Rezeki dia sudah cari dari mulai pagi sampai siang. Dia cari nafkah itu. Dan ini termasuk di jalan Allah dia mencari nafkah. Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya. Dapat cuma 5 ribu atau 10 ribu. Tapi cukup. Dia puas dengan apa yang ada. Dia syukuri. Kalau dia bersyukur, ditambah nggak oleh Allah rezekinya? Ditambah. lah. in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat kamu. Seandainya kamu kufur, azab Allah itu sangat pedih. Jadi syukuri. Kalau syukur ditambah oleh Allah rezeki itu. Tapi ketika enggak syukur, terus enggak akan merasa cukup dan nggak merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Kemudian ikhwan fillah, Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad dan yang lain kata Nabi, al yadul ulya khairun min al sufla. Wabda biman ta'ul wa khairu sadaqa an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Kata Nabi, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang yang menerima. Wabda biman taul, mulailah dari orang yang kau tanggung. Kalau kita punya rezeki, mulai dari orang yang kita tanggung. Wa khairu sadaqah gina. Sebaik-baik sedekah selebih dari apa yang kita kita perlukan. Ya kita sudah cukup buat kita makan, istri, anak, orang tua itu sedekahkan. Selebih dari apa yang yang untuk kita kita sedekahkan. Wa may yasta'fif Allah. Barang siapa yang merasa cukup menjaga kehormatannya, Allah akan jaga dia. Wa may yastaghni Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Jadi kita harus menjadi orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kita menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tentu ingat itu. Kita miskin, tapi kita nggak minta-minta pada orang, dan orang nggak tahu tentang kesusahan kita, kesulitan kita, bahwa kita ini sangat membutuhkan, kita nggak minta. Maka kita menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tapi yang penting kaya itu bukan harta, tapi kaya itu apa? Kaya hati. Kata Nabi SAW, "Laisal ghina an kathratil arad, al ghina kina nafas." Kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya yang sebenarnya kaya hati. Cukup kita dengan apa yang Allah berikan. Tidak tamak, kepada manusia dan tidak tamak kepada apa yang di tangan manusia. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang lain, "Wai as bima fi aidin nas takun ghaniya." Hendaklah kamu putus asa dengan semua yang di tangan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Putus asa. Kita nggak mengharapkan atau orang kaya, kita punya tetangga maju kaya, nggak nggak mengharapkan apa-apa kita. Nggak kepengen dan nggak dengki pada dia. Kita jadi orang yang paling kaya dan nggak mengharapkan orang memberikan sesuatu kepada kita. Jangan. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, harapkan dari Allah. Dan antum ingat seumur hidup orang yang mengharapkan sesuatu pada manusia pasti akan kecewa. Antum ingat itu. Orang yang mengharapkan sesuatu dari manusia pasti akan kecewa, tapi orang yang mengharapkan pada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Makanya itu ingat itu. Nggak boleh kita mengharapkan sesuatu pada manusia, mengharap kepada Allah. Kita miskin diberikan oleh Allah, cukup dengan apa yang ada. Orang heran. Para ulama salaf hidupnya pas-pasan. Sibuk dia dengan ilmu. Dia cari nafkah bukan cari nafkah. Mereka miskin, sebagian besar miskin. Mereka cari nafkah, tapi sekedarnya. Cukup berapa jam cari nafkah, yang penting cukup untuk istri, anak, selanjutnya mereka talabul ilmi, untuk ilmu. Cukup. Karena nikmat ilmu ini lebih dari nikmat yang ada di muka bumi ini. Cukup dia dengan apa yang ada. Miskin, tapi nggak minta-minta pada manusia. Nah yang seperti ini kita mencintai orang-orang yang seperti ini. Orang-orang fakir, orang-orang miskin yang dia taat kepada Allah. Yang dia menuntut ilmu, yang dia belajar, yang dia sholat lima waktu, dia bangun tengah malam, dia puasa, dan yang lainnya. Ini yang kita cintai. Jadi Abu Dhar diwasiatkan oleh Nabi mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Orang miskin yang mana? Yang taat Orang miskin yang baik akhlaknya, orang miskin yang melaksanakan sholat, bukan orang miskin yang yang berbuat dosa dan maksiat. Banyak orang-orang miskin yang berbuat dosa masih banyak sekali. Banyak jutaan. Miskin tapi setiap hari berbuat dosa, setiap hari berbuat maksiat, setiap hari mencari kemurkan Allah. Gak boleh kita mencintai mereka. Tapi tetap kita mengajak mereka dan kita nggak boleh sombong ya kita mendekat kepada orang miskin nggak boleh kita sombong dan saya bawakan ayat-ayat dan juga hadis-hadis tentang orang-orang yang sombong dan juga akibat orang-orang yang sombong dan kita disuruh oleh Allah SWT mendekati orang-orang miskin Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW untuk melihat di halaman 31 Allah berfirman surah Al-Kahfi ayat 28, "Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajha wa la ta'du 'aynaka an turidu zinata al hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furta Dan sabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyerupnya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Artinya Nabi disuruh oleh Allah sabar bersama orang-orang miskin yang masuk Islam. Para sahabat yang miskin, para sahabat banyak yang miskin. Abu Zar, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Yasir, Sumayyah, banyak lagi yang lain. Puluhan nama dari para sahabat yang miskin. Allah menyuruh sabar bersama mereka. Jangan melihat orang-orang kaya. Dan kita disuruh membantu orang-orang miskin. Kalau dia orang miskin yang taat kepada Allah, kita cintai mereka, kita bantu. Umpamanya ada orang miskin, dia anaknya ingin sekolah di pondok, ya dibantu. Dia ya nggak mampu, jangan dibebankan kepada pondok. Jadi pondok sudah ngajarin anak-anak, pondok juga disuruh kasih makan anak-anak. Jangan. Ya. Justru orang-orang yang mampu dia membantu. Ini anak belajar, masya Allah. Ini miskin, kita tanggung biayanya. Setahun, dua tahun sampai setahun kita tanggung. Berapa orang? Kita jadi bapak asuh atau ibu asuh, nggak ada masalah dan ganjarannya besar. Bahkan di zaman Nabi ada dua orang bersaudara. Yang satu sering datang ke majelis Nabi, yang satu dia kerja. Kemudian yang kerja ini katakan Rasulullah, adik saya ini selalu minta kepada saya. Karena sebagai saudara, nggak ada masalah dia untuk meminta, karena dia yang memberikan nafkah sebagai kakaknya. Kata Nabi SAW kepada kakaknya, la'allaka turzakubihi. Barangkali engkau diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab saudaramu. Kita juga demikian dengan kita membantu orang miskin, menolong orang miskin, memberikan sedekah kepada orang miskin, Allah akan memberkahi harta kita. Dan ingat, semua yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan, yang kita bantu untuk keluarga kita dan orang-orang miskin, harta kita tidak akan kurang. Selama-lamanya tidak akan kurang. Sebab Nabi bersabda SAW, Ma naqasat sadaqatun min malin. tidak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Apa yang kita sedekahkan tidak akan kurang. Makanya kita bantu orang-orang miskin. Kita lihat apakah dia penuntut ilmu? Apakah dia tetangga kita? Apakah dia kerabat? Ataukah dia guru atau dai-dai? Itu kita lihat dia memang nggak mampu bantu. Jangan sampai orang itu minta kepada kita, jangan. Kita tahu, kita bantu dia. Jangan sampai dia minta, jangan. Kita bantu dia. Dan ganjarannya besar dan kita akan dapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyebutkan orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan, kemudian kita bantu, Allah akan lapangkan kesulitan kita pada hari kiamat. Man nafasa an mu'min qurbatan min qurbi dunya, nafasallahu an qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan di hari kiamat dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang delit hutang maka Allah akan mudahkan atasnya di dunia dan di akhirat ada syariat muslim Nabi juga menganjurkan kita untuk mendatangi orang-orang fakir miskin membantu mereka dan juga janda-janda kata Nabi saw alaihi as-sa'i Al armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibu qala wa qal qaim la yaftur wa la kata Rasulullah SAW, orang yang membiayai kehidupan para janda membiayai kehidupan para janda janda yang miskin dan orang-orang miskin bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah Perawi mengatakan dan bagikan orang yang sholat tanpa merasa bosan serta bagikan orang yang berpuasa terus menerus. Hadis Sahih dan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ganjarannya besar bagi orang-orang yang membantu, menolong orang-orang miskin. Dan orang miskin dia akan masuk sorga lebih dahulu. Orang miskin yang taat, orang fakir yang taat lebih dahulu. Kenapa lebih dahulu masuk sorga? Karena hisapnya dia ringan. Orang kaya hisapnya lebih berat. Orang kaya itu akan ditanya semua hartanya dari mana diperoleh, dari mana ya harta yang didapat untuk makan, yang disimpan di rumahnya, yang disimpan di bank, ya, yang ditaruh di bawah tempat tidur, yang ditaruh di mana lagi, ya, tanah-tanahnya yang dia beli itu akan ditanya oleh Allah dari mana itu diperoleh dan kemana dihabiskan hartanya itu akan ditanya teliti kalau masalah harta ditanya dengan teliti seorang miskin nggak punya apa-apa maka dia lebih dulu masuk ke dalam sorga, bedanya setengah hari, 500 tahun. Bedanya setengah hari, 500 tahun. Itu antum lihat hadisnya di halaman 36. Jadi ya yadkhulu fuqara muslimin al, al jannata qabla aghniyam bi nisfi yawmin wa huwa 500 amin. Orang fakir dari kaum muslimin akan masuk surga sebelum orang kaya selama setengah hari yaitu 500 tahun. Hadis ini sah, Hasan Sahih dari Tirmidzi. Kemudian Nabi juga menganjurkan kita untuk berdoa agar kita mencintai orang-orang miskin. Ini Nabi menyuruh kita untuk menghafalkan doa ini. Nanti antum hafalkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك Nabi berdoa Allahumma ini as'aluka fi'lal khairat Ya Allah Aku mohon kepada engkau untuk melakukan perbuatan yang baik-baik watarkal mungkar mungkar meninggalkan semua yang mungkar-mungkar wa hubbal masakin dan agar aku mencintai orang-orang miskin wa antaghfira li wa tarhamani dan agar engkau mengampuni dosaku dan menyayangi aku wa idza aradta fitnatan fi qaumin apabila engkau menginginkan fitnah pada satu kaum Fatawafani ghair maftun, wafatkan aku tanpa terfitnah. Wa as'aluka hubbaka, aku mohon agar aku mencintaimu ya Allah. Wa hubba ma yuhibbuk dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni la hubbik dan mencintai amal-amal yang dapat mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Hadis ini sahih Imam Ahmad, at tirmidzi dan Hakim. Bahkan Nabi mengatakan di akhir hadis itu inna hakun fadrusu wa ta'allamuha sesungguhnya doa tersebut merupakan hal yang benar maka pelajari hafalkan dan perdalamlah disuruh kita hafalkan antum hafalkan nih doa ini Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kita mendekat kepada orang miskin, membantu orang miskin, menolong orang miskin. Justru dengan kita dekat kepada mereka akan dibantu Islam ini. Tegaknya agama Islam ya dengan orang miskin jayanya Islam ini dengan orang-orang miskin. Tentunya yang miskin yang bagaimana? Yang taat kepada Allah. Sampai Nabi bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum." Bukankah kamu ditolong dan diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kamu? Dan juga Nabi bersabda, "Innama yansurullah hadil ummah bidha'ifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah dengan doa mereka, dengan sholat mereka, dengan keikhlasan mereka. Hadis sahih Imam Nasai. Jadi yang harus kita dekat ini orang-orang miskin, bukan orang kaya. Karena kebanyakan orang-orang ini dekat sama orang kaya. Termasuk ustadznya, dai-nya juga banyak yang dekat sama orang kaya. Kalau orang miskin, nggak didekati. Apalagi yang manggil pengajian orang miskin. Ditolak dari awal. Nggak miskin, nggak mau. Kalau orang kaya, di SMS saja datang orang kaya. di SMS datang. Karena orang kaya ngundang. Coba orang miskin, Allah susahnya luar biasa diminta pengajian. Ini nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh dibedakan. Justru kita harus mendatangi orang-orang miskin. Sama aja antum memberikan hidayah kepada orang kaya dan orang miskin sama fadilahnya. Sama fadilahnya, ganjarannya sama mandala ala khairin kafaili atau dengan hadis Nabi kepada Ali bin Abi Thalib la Allah bika rajulan wahidun khairul laka min humrin nam engkau menunjuki satu orang artinya Allah menunjuki dengan satu orang lebih baik dari otak-otak yang merah sama jangan dibedakan justru kalau yang terbaik kita orang-orang miskin nggak ada yang mau datang nggak ada yang mau jenguk mereka justru datangi mereka didakwakan mereka manfaat untuk mereka. Dan insya Allah juga manfaat buat kita. Jadi yang datang itu justru orang-orang miskin di desa-desa, di pelosok-pelosok. Itu mereka butuh dakwah kita. Sampaikan yang hak ini kepada mereka. Bukan sibuk kota-kota ya. Ke desa-desa. Dakwakan ajak mereka kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salat Jelaskan kepada mereka tentang tauhid dan ganjarannya besar, ganjaran besar. Dan juga eh, kepada ustaz-ustaz yang berdakwah di pondok-pondok, ini masya Allah perjuangan yang luar biasa. Dan ini jalan yang antum tempuh, betul, benar jalan ini. Mengajar di pondok meskipun keadaannya sulit, susah, tapi nikmat. Bahagia kita. Karena apa? Kita diberikan sedikit oleh ilmu, oleh Allah sedikit ilmu, kita bisa mengajarkan kepada murid-murid kita. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Bagaimana kalau nikmat itu dicabut oleh Allah? Nauzubillah. Ada ustaz yang tadi udah Masya Allah ngajar di pondok Dekat dengan orang-orang miskin Alhamdulillah Kemudian mau nyari Gak cukup hidup di sini Akhirnya nyari di luar, pekerjaan di luar. Dapat pekerjaan, betul, dikasih kelebihan. Nggak sempat lagi dia untuk baca buku. Nggak sempat baca kitab. Nggak sempat lagi dia untuk munajat kepada Allah. Sibuk dengan dunia. Rugi yang seperti itu. Makanya dikasih sama Allah kesempatan untuk dakwah, nikmat. Disempat, kasih kesempatan untuk mengajar, nikmat. Gunakan kesempatan ini sebagai celengan kita nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, yaitu melihat kepada orang yang lebih rendah wa nanzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi dan aku melihat disuruh untuk melihat kepada orang yang di bawahku jangan melihat kepada yang di atasku wa nanzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi yang kedua Rasulullah menyuruh aku untuk melihat kepada orang yang di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang di atas jadi dalam masalah keduniaan, ikhwan fiddin azakumullah, kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Ini keduniaan. Kita umpamanya punya rumah kontrakan. Kontrak kita. Enggak punya apa-apa. Pas-pasan. Kita bersyukur pada Allah masih punya rumah kontrakan. Meskipun sempit, alhamdulillah kita masih bersyukur, masih punya, tempat tinggal. Kita lihat banyak orang-orang yang nggak punya rumah, tinggalnya di pinggir-pinggir jalan, di kolong-kolong jembatan. Kita bersyukur kepada Allah masih ada tempat tinggal. Kita dikasih umumnya ada sepeda, alhamdulillah masih punya sepeda. Betapa banyak orang yang nggak punya sepeda. Syukuri nikmat itu. Jadi tentang masalah keduniaan kita melihat kepada orang yang di bawah kita, jangan lihat yang atas. Kalau melihat yang atas kita nggak akan bersyukur kepada Allah SWT. Kata Nabi dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi, "Hendaklah kamu lihat kepada orang yang di bawah kamu. Jangan lihat kepada yang di atas." Karena apa? Karena itu lebih patut lebih pantas supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kamu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi suruh lihat seperti kita diberikan oleh Allah tubuh. Ya. Meskipun ada kekurangan di tubuh kita, tapi kita bersyukur kepada Allah. Masih ada orang yang lebih parah diberikan oleh Allah. Kita ada penyakit, kita masih alhamdulillah penyakit masih kita bisa berobat, masih bisa ibadah yang lain. Ada orang-orang yang lebih parah daripada kita. Jadi melihat kepada bentuk tubuh kita, melihat kepada dunia, lihat kepada yang di bawah, jangan lihat kepada yang atas. Jadi perhatikan. Tapi kaitan dengan masalah akhirat, perhatikan. Kalau masalah akhirat, kita melihat kepada yang di atas kita. Umpamanya ada teman kita hafal Quran, umpamanya tiga juz, kita ingin kita hafal empat juz. Kita nggak iri kepada dia, tapi kita ingin lebih banyak hafal dari dia ada orang yang rajin sholat berjamaah, rajin juga sholat malam, rajin juga puasa. Kita ingin seperti dia. Boleh. Ini namanya ghibtah. Meskipun di hadisnya disebutkan dengan hasad oleh Nabi, tapi maksudnya ghibtah yang kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Rajulun atahu Allahu al-Qur'an yaqumu bihi ana al-lail wa ana ar wa rajulun atahu Allah malan yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar ada orang yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an dia baca, dia hafal dan diamalkan siang dan malam. Ada orang diberikan oleh Allah harta, dia infakkan siang dan malam. Kita boleh iri orang. Kita ingin seperti orang itu. Dia diberikan harta, dia infak siang dan malam. Seperti hadis yang lain juga, la hasada illa fitnataini. Rajulun sallallahu alaihi malan. Uh, rajulun atahu Allah man fasallatahu ala halakatihi. Wa rajulun atahu Allahul hikmah huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ini sama riwayat Bukhari dan Muslim juga. Kata Nabi SAW, orang tidak boleh hasad kecuali dua orang. Yang satu diberikan oleh Allah harta tapi dihabiskan. Sallallahu alaihi fil haq. Dia menggunakan harta itu untuk kebenaran. Semua jalan-jalan kebenaran dibantu dengan hartanya. Yang satu diberikan oleh Allah hikmah, Al-Quran dan Sunnah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia mengamalkan Quran Sunnah itu dan diajarkan kepada orang. Nah, kita boleh iri kepada orang yang seperti itu. Maksudnya bukan iri. Pada hakikatnya iri dalam Islam nggak dibenarkan. Maksud di hadis ini adalah gipto. Kita ingin seperti apa yang ada pada orang itu, tapi apa yang ada pada orang itu tetap tidak hilang. Sebab yang namanya iri, yaitu kita ingin pada orang itu dan apa yang ada orang itu hilang. Ini nggak boleh dalam Islam. Hasad, dengki, iri tercela dalam Islam. Dan seorang Muslim nggak boleh hasad. Dan seorang penuntut ilmu nggak boleh hasad. Apalagi seorang dai nggak boleh hasad, iri, dengki, hakam hukumnya haram dalam Islam. Dan ini ciri-ciri atau sifatnya orang Yahudi. Jadi kita e, kembali kepada di sini, kita harus melihat kepada orang yang di bawah kita. Ini ingat ini, yang ikhwan dan akhwat lihat. Jangan melihat kepada tangga yang gajinya lebih gede, yang rumahnya lebih luas, yang kendaraannya lebih banyak jangan. Lihat kepada yang bawah yang lebih susah daripada kita. Yang gajinya pas-pasan, kita lihat, kita diberikan gaji umpamanya satu juta atau dua juta. Masih ada orang yang diberikan gaji cuma satu juta, bahkan kurang daripada itu. Kita bersyukur kepada Allah dengan gaji yang Allah berikan kepada kita, dengan penghasilan yang Allah berikan kepada kita, dengan kondisi yang ada pada kita. Kita syukuri. Jadi melihat kepada orang yang di bawah, jangan melihat kepada yang di atas. Dan orang-orang yang dia mendapatkan rezeki pas-pasan dan dia bersyukur kepada Allah adalah orang yang kaya di muka bumi ini. Antum lihat hadisnya di halaman 45 Nabi bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi 'inda qutu yaumi kana mahizab lahu dunya." Barang siapa di antara kalian merasa aman pada dirinya, diberikan kesehatan pada badannya, memiliki makanan untuk harinya seolah-olah dia memiliki dunia. Hadis ini Hasan riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad. Jadi kalau kita hari ini aman, ya. Kemudian kita diberikan sehat oleh Allah. Hari ini kita punya makanan untuk hari ini. Buat makan pagi, siang sama cukup. Seolah kita miliki dunia ini. Bukan disimpan untuk besok, bukan hari ini. Makanya kita bersyukur kalau dapat tiga ini, syukur kita pada Allah. Ada orang yang dia aman, aman, nggak terjadi peperangan. Kalau antum melihat orang-orang terjadi peperangan, ya seperti di Syria, seperti tempat yang lain, Anda bisa lihat bagaimana kondisi mereka. Meskipun sehat, meskipun ada makanan, tidak nikmat hidupnya. Kenapa? Tidak aman atau banyaknya pencurian, perampokan, tidak aman. Jadi yang pertama aman dulu kita hidup. Kita alhamdulillah sekarang aman kondisi kita. Yang kedua yaitu sehat. Ada orang aman punya makanan tapi nggak sehat, nggak bisa makan, nggak sehat. Makanya diberikan oleh Allah SWT sehat. Yang ketiga punya makanan, aman, kemudian sehat tapi nggak ada makanan. Makanya tiga ini Masya Allah. Kalau kita sehat, aman, dan hari ini punya sedikit aja. Satu beras. Kita masak buat sekeluarga cukup. Bersyukur kita pada Allah. Meskipun ada lauknya, kita syukur sama Allah. Masih bisa makan kita dengan nasi yang ada. Maka anak pun syukur. Kalau dikasih makan cuma nasi aja, syukur Alhamdulillah. Apalagi ada ya. Syukur pada Allah. Apalagi kadang dikasih daging cuma secuil, alhamdulillah masih dapat daging kita. Gitu. Harus selalu bersyukur kepada Allah Taala. Kita masih diberikan oleh Allah kecukupan. Kita wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita lihat kepada orang di bawah kita masih banyak yang susah. Yang lebih sulit dari kita masih banyak. Kemudian yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani dan disuruh aku untuk menyambung tali silaturahim meskipun dia berlaku kasar kepadaku. Yang ketiga ini disuruh kita silaturahim. Yang dikatakan rahim yaitu orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Orang tua, anak, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, sepupu ini rahim namanya. Ini rahim. Disuruh kita untuk menyambung silaturahim. Nggak boleh diputuskan. Kita berbuat baik kepada mereka, berkata yang baik pada mereka, membantu mereka dan yang lainnya. Jadi yang dikatakan rahim perbuatan baik kepada karib kerabat karena hubungan senasab atau karena perkawinan berlaku lemah lembut kepada mereka, menyayangi mereka, memperhatikan keadaan mereka. Demikian juga kita harus berbuat baik kepada mereka meskipun mereka jauh atau mereka berbuat jahat kepada kita. Sedangkan yang dimaksud dengan memutus rahim adalah lawan dari itu semuanya. Ini disebutkan oleh Ibnu Mandur dalam kitabnya Lisanul Arab dan juga oleh Ibnu Athir dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Hadis ketika menjelaskan tentang silaturahim. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Kita disuruh untuk menyambung satu rahim meskipun saudara kita, keluarga kita, kerabat kita kasar dengan kita. Apalagi setelah kita tahu dakwah yang hak ini. Anda perhatikan, setelah kita tahu Quran was sunnah ala fahmi salaf, kita berusaha untuk mendakwakan dakwah yang hak ini kepada sanak kerabat kita. Mulai mereka kasar kepada kita. Mulai nggak senang. Yang tadinya biasa negur nggak negur lagi Ya, ini terjadi dan banyak terjadi. Gak mau datang ke rumah kita, kalau kita datang pun dia cemberut atau yang lain, tapi tetap kita sambung. Tetap disuruh untuk, untuk menyambung mereka karena mereka nggak paham. Seandainya mereka orang miskin, kita sering memberikan sodako dia nggak senang dengan dakwah kita. Dia miskin. Dia kerabat kita. Disuruh kita untuk banyak sodako. Bahkan kata Nabi, afdolu sodako ala dirrahimil kashi. Sedekah yang paling utama kepada sanak kerabat yang memusuhi kita. Untuk melihat hadisnya di halaman 49. Afdolu sodako ala dirrahimil kashi. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan kepada kita. Jadi kita hadis ini sahih kan? Al-Humaidi, Ibn Khuzaimah dan Hakim. Tidak ada kerabat-kerabat yang musuh dengan kita. Ya kita berbuat baik. Jangan dilawan, jangan dibalas kejelekan dengan kejelekan jangan, nggak boleh. Justru kita balas kejelekan mereka dengan kebaikan. Yang Allah perintahkan, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa' billadhi yahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan.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 Kata Abdul bin Salam radhiyallahu anhu, seorang pendeta Yahudi masuk Islam. Yang pertama kali aku dengar dari Nabi ketika di, sampai di Kuba, Nabi bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam." Kemudian waat imutam berikanlah makan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang fakir miskin, berikan makan kepada mereka. Yang ketiga, wasilul arham, sambung tali rahim. Sambung tali rahim. Kepada saudara kerabat kita sambung. Kemudian yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Dan salatlah di waktu malam, di saat manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan yang lainnya. Dan Nabi bersabda SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dan orang yang memutuskan tali silaturahim tidak masuk surga. Kata Nabi SAW, lahir yadkhulul jannata Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi nggak boleh putuskan satu rahim dengan saudara kita, dengan sanak kerabat kita, dengan famili kita nggak boleh kita putuskan. Sambung. Ya menyambungnya dengan apa? Ya ucapkan salam. Ketika ada orang ke rumahnya, sampaikan salam. Atau kita SMS, atau telepon, atau memberikan hadiah, atau kirimkan sedekah kepada dia kalau dia orang miskin. Ini termasuk menyambung. Atau kalau kita ada kesempatan kita datangi ke rumahnya. Ini satu rahim. Dan orang yang menyambung tali rahim akan diluaskan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya. Kata Nabi SAW, Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang suka untuk dipanjang, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali rahim. Jadi Antum usahakan tuh. Tambu, sambung, satu rahim dan itu akan eh, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita. Dan banyak faedah-faedah dari satu rahim, satu rahim ini saya sebutkan untuk melihat di halaman 61 62. Dengan satu rahim manfaatnya sangat besar. Kita menjalankan perintah Allah, menumbuhkan sikap saling tolong menolong, kasih sayang, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, dan juga dengan satu rahim kita akan bisa menyampaikan dakwah, dan dengan satu rahim kita akan masuk sorga Jadi yang pertama kali kalau kita satu rahim kepada orang tua dulu, makanya orang tua nggak disebut dengan silah, tapi Allah menyebutkan dengan bir, birul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertama kali ketika kita akan berbuat kebaikan pertama kali orang tua dulu, birrul walidain. Kemudian baru kepada sanak family, orang tua dulu kita perhatikan. Kemudian yang keempat, wasiat yang keempat wa an uqsira min la haula wala quwwata illa billah agar aku memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini la haula wala quwata illa billah yaitu menyatakan bahwa diri kita nggak punya kekuatan, nggak punya daya, nggak punya upaya, nggak punya kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Kata Imam Ja'far Tahawi Kata beliau tentang mana la haula wala quwata illa billah beliau mengatakan kami meyakini bahwa tidak ada daya, tidak ada gerakan, tidak ada perubahan bagi seorang dari tindakan menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Demikian juga tidak ada kekuatan bagi seorang hamba untuk menegakkan ketaatan kepada Allah dan tetap istiqomah dan ketaatan tersebut kecuali dengan taufik dari Allah SWT. Jadi la haula wala quwata illa billah. Ini termasuk zikir yang bebas. Ada zikir yang kita baca di waktu pagi, ada zikir yang dibaca di waktu sore. Ada zikir yang kita baca selesai sholat yang wajib lima waktu. Ada zikir yang kita baca sebelum kita tidur. Tapi ada zikir-zikir yang bebas kita lakukan. Seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar, la hawla wala quwata illa billah. Itu bebas. Kita bisa baca kapan aja. Dan tanpa bilangan. Bab zikir-zikir yang ada bilangannya sesuai dengan ketentuan dari syariat. Enggak boleh seorang menentukan bilangan dalam berzikir kecuali datang nas atau dalil. Yang dalil menentukan tiga kali, kita sebutkan tiga kali, yang kita lebih. Yang dalil sebutkan sepuluh kali, sepuluh kali. Yang dalil sebutkan seratus kali, seratus kali. Yang dalil sebutkan lebih dari itu, sebanyak-banyaknya kita lakukan. Sebab yang namanya berzikir, itu banyak manfaatnya disebutkan 50 manfaat oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib banyak sekali manfaatnya berzikir itu. Maka disuruh oleh Allah kita banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan sila Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, wahai orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan dan petang. Maka ini juga termasuk Allah haula wala jadi kalau kita ada satu urusan yang kita nggak sanggup, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nggak ada kemampuan kita. Antum nuntut ilmu juga nggak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita melakukan ibadah nggak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Supaya kita terus mengucapkan kalimat ini karena ini merupakan kanzun min kunuzil jannah. Perbendaraan dari perbendaraan sorga. Dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya beliau membawakan tentang kisah malaikat yang Allah ciptakan untuk memikul arsh dibawakan oleh Syekhul Islam dalam ketika Allah menciptakan malaikat pemikul arsh ini pemikul arsh mengatakan ya Allah bagaimana aku akan memikul arsh, sedangkan kau yang maha besar maha agung bagaimana aku mampu kata Allah ucapkanlah kalimat la haula la quwata illa billah Ucapkan kalimat itu. Ketika diucapkan kalimat itu, mereka mampu untuk memikul ars. Karena Allah yang maha besar. Allah yang maha agung. Allahu Akbar. Gak ada yang lebih besar dari Allah SWT. Ars itu makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk Allah itu yang paling besar ars. Langit dan bumi itu kecil dibandingkan dengan ars. Jadi ya, kalau diibaratkan langit dan bumi seperti gelang, maka arus Allah seperti padang pasir yang sangat luas. Kalau diumpamakan langit dan bumi seperti gelang, tujuh langit, tujuh gelang, tujuh bumi, tujuh gelang dilemparkan di tengah padang pasir. Seolah arus itu padang pasir yang sangat luas. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi Allah itu Maha Besar, Ketika malaikat pemikul ars mengatakan ya, bagaimana aku memikul ars ini? Dengan kau yang maha besar. Ucapkan kalimat la haula wa la quwata illa billah. Dan Nabi SAW bersabda, Aktiru min qawli la haula wa la quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah karena sesungguhnya kalimat ini perbendaraan dari perbendaraan surga. Hadis sahih dari Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita nggak akan mampu melakukan segala sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Ini harus kita yakin. Supaya hati kita merasa bahwa kita ini makhluk yang lemah, dan kita bisa melakukan segala sesuatu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita lakukan semuanya Allah yang tolong. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa ana takallam bil haqq wa ana takallam bi muril haqq. Di sini wa ana takallam bi muril haqq dan aku diperintahkan untuk mengatakan yang benar meskipun pahit. Jadi kita disuruh untuk mengatakan yang hak, yang benar meskipun pahit. Jadi yang hak ini kita harus mengatakan meskipun kepada diri kita sendiri, kepada orang tua kita sendiri atau kepada penguasa. Bahkan termasuk kalimat eh, termasuk jihad yang besar afdalu jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair afdal jihad seutama jihad mengatakan kalimat yang hak kalimat yang benar kepada siapa kepada penguasa yang zalim kepada penguasa yang zalim hadis ini sahih dari Imam Ahmad jadi kita disuruh untuk mengatakan yang hak ini yang benar kepada diri kita kepada keluarga kita sampaikan yang hak ini sampaikan dan jangan orang mengatakan kalau kita menyampaikan kalimat yang hak ini nanti orang ini akan berpecah belah, tidak. Kalimat yang hak seperti apa? Mendawakan dakwah tauhid. Ini kalimat yang hak. Sampaikan kepada umat. Jangan disembunyikan. Menjelaskan tentang dosa besar, syirik itu merupakan dosa besar yang paling besar. Menyekutukan Allah, dosa besar yang paling besar. Sampaikan. Banyak para dai yang nggak menyampaikan tentang tauhid enggak menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, enggak menjelaskan tentang sunnah, enggak menjelaskan tentang bahaya beda. Bahkan kadang-kadang ada berapa masjid, bukan satu masjid, mungkin ratusan, ya masjid khotibnya sebelum naik mimbar dikatakan jangan sebut-sebut masalah bid'ah. Nggak boleh disebut masalah bid'ah. Padahal kita sampaikan lagi kepada mereka. Yang pertama kali menyebut tentang bid'ah itu siapa? Siapa yang pertama kali menyebutkan? Rasulullah yang mengatakan bahwa bid'ah itu sesat, bahwa bid'ah itu neraka. Siapa yang pertama kali mengatakan? Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatatin bid'ah wa kulla bid'atin Malala. Jauhkan diri kalian setiap perkara-perkara yang baru, Kasih setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan hadis ini sahih. Nabi juga bersabda SAW, Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin benar. Setiap beda itu sesat, setiap kesatuan tempat neraka. Yang pertama kali Rasulullah mengatakan demikian. Tapi sebagai dai kita melihat kondisi umat yang mana yang harus kita sampaikan lebih dahulu. Itu harus perhatikan. Sebagai dai, sebagai khatib, sebagai ustadz, lihat madau yang akan kita sampaikan. Apa yang harus kita sampaikan lebih dahulu? Al-aham fal muhim. Yang mana yang paling penting untuk kita sampaikan? Kondisi umat yang harus kita lihat. Mana yang harus kita sampaikan lebih dahulu? Ini betul kalimat yang hak dan pahit, tapi harus jelas kita sampaikan pas tidak tempatnya, pas tidak waktunya. Bisa nggak mereka menerima kalimat ini? Jadi harus melihat jadi jangan yang penting saya sampaikan, yang penting sudah saya sampaikan hujah. Kita ingin bukan hanya sekedar menyampaikan, kita ingin dari apa yang kita sampaikan diterima oleh mereka dan mereka bisa melaksanakannya. Itu penting. Begitu juga ketika menyampaikan kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, kita harus sampaikan kepada penguasa, kepada pejabat, tapi bukan dengan cara demonstrasi. Ya, bukan cara dengan orasi, bukan cara memberontak, nggak boleh. Kalimat yang hak, yang pahit ini sampaikan kepada penguasa dengan cara kita datangi. Sebagaimana Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam mendatangi siapa? Firaun. Firaun itu benar atau salah? Salah. Bahkan Allah sebut kenapa? Togut. Ya, innahu tagha. Togut Firaun. Tapi tetap disuruh Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'alahu yatadhakkaru wa yakhsha. Datangi kalau penguasa bukan di mimbar kita sampaikan. Datangi. Sungguh Firaun itu wahai Musa dan Harun datangi, pergi kepada Firaun. Dia telah melewati batas. Sampaikan kebenaran itu. Ucapkan kalimat yang lemah lembut. Agar apa? Agar dia ingat kepada Allah dan dia takut. Bukan dengan demonstrasi, bukan. Bukan dengan orasi, bukan dengan memberontak, gak dalam Islam. Sampaikan dengan cara yang baik kalimat yang hak ini. Dan harus kita sampaikan dengan apa? Dengan ikhlas karena Allah. Dengan dasar ilmu dan juga dengan lemah lembut dan sabar dengan lemah lembut dan sabar. Kemudian wasiat yang keenam yaitu wala takutni fillahi lau matalaim. Wala takutni fillahi lau matalaim. Artinya yaitu kita nggak boleh takut celaan orang yang mencela dalam kita berdakwah dengan Allah. Celaan pasti akan ada orang yang mencela dakwah kita, menghina dakwah kita, memfitnah, bahkan juga mengganggu, menyakiti, mengusir pasti ada, pasti. Gak mungkin gak ada. Ketika orang berjalan di atas kebenaran, pertama kali yang tidak suka kepada kebenaran itu siapa? Ini yang depan ini. Ini yang depan jawab. Ketika kita berjalan pertama kali di atas kebenaran, yang pertama kali yang tidak suka siapa? Siapa? Kok bapaknya? Yang gak suka siapa? Pertama kali? Iya. Yang gak, per, nggak suka. Kalau kita di atas kebenaran, yang gak suka pertama kali siapa? Iblis. Yang pertama kali. Syaitan. Kemudian setan membisikkan kepada wali-walinya. Ya wali-walinya ini orang kafir, orang munafik, dan juga orang-orang yang menyimpang dari Siratul mustaqim. Mereka pasti akan mengganggu. Jadi ketika kita mulai mendawakan dakwah yang hak pasti dimusuhi. Sekarang saya tanya kepada antum, nabi-nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang mereka dakwakan itu dakwah apa? Dakwah tauhid. Ada yang semua terima atau semua memusuhi. Ada yang menerima sedikit yang terima, tapi yang banyak yang mana? Yang memusuhi. Sampai Nabi Nuh salatu wassalam berdakwah berapa tahun? Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun siang dan malam dicela, dicaci, dimaki, dihina. Tapi tetap beliau jalan dakwah ini. Begitu juga kita nggak boleh kita surut dalam berdakwah karena celaan orang nggak boleh. Ada dai yang berdakwah dicela orang nggak dakwah lagi. Ya boleh. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali dapat wahyu. Di mana Nabi dapat wahyu pertama kali? Di Gua Hira. Sering disebut dengan Jabal Nur sekarang ini. Gua Hira disebut dengan Jabal Nur. Artinya gunung yang bercahaya, bukit yang bercahaya. Karena apa? Karena Al-Quran merupakan apa? Nur cahaya. Dengan ikra. Kemudian turun Nabi turun memberitahukan kepada istrinya Khadijah bintu Khuwait radhiyallahu anha Istrinya menghibur Nabi SAW. Istrinya Khadijah, ya sebaik-baik nisa alil jannah, menghibur Nabi. Kemudian dipanggil sepupunya Waraka bin Naufal. Dipanggil, dijelaskan oleh Nabi tentang kisah itu. Ini wahyu yang telah diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang lainnya. Kemudian, apa kata Waraka? Ya, di sini syahidnya. Yaitu kata waraka "Ma jaa misla ma ji'ta illa udi." Tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa pasti akan dimusuhi, pasti akan dimusuhi. Dalam riwayat yang lain, illa udi pasti akan diganggu dan disiksa. Ini hadis di Sahih Bukhari, di hadis yang ketiga di Sahih Bukhari. Kitab Badil Wahyi. Kitab pertama kali dimulai wahyu di Sahih Bukhari. Ini kan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Artinya Waraka bin Nawfal, radhiyallahu an. Beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang membawa dakwah ini seperti yang kau bawa pasti akan dimusuhi. Pasti akan dimusuhi. Jadi dalam kita berdakwah mesti kalau kita menyampaikan kebenaran yang hak Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf mesti orang akan memusuhi di awal. Tapi bukan kita berhenti terus dakwah ini. Kenapa? Ada yang memusuhi, ada juga yang menerima dakwah ini. Kita sabar, sabar. Di kampung ini nggak diterima, di tempat lain diterima. Di sini diusir, di tempat lain kita diterima. Jalan di dakwah ini. Antum lihat eh, dalam surah Al-An'am bagaimana Rasulullah menghibur Nabi Muhammad SAW yang bawa mushaf dilihat di surah Al-An'am Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya tentang celaan, cacian dan juga gangguan. Antum lihat di ayat 33, ayat 34. Di surah Al-An'am surah yang keenam yang bawa mushaf dilihat. Allah berfirman, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati yajhadun." Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa حتى hatta نصرنا nasruna wa la mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sungguh kami telah mengetahui engkau itu bersedih dengan apa yang mereka ucapkan, yang mereka katakan, yang mereka cela, yang mereka cel... engkau sedih dengan ucapan mereka. Fa innahum la yukadzibuna, sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan kamu nabi dhalimina biayatina jadul, Tetapi orang-orang zalim mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Kemudian kata Allah SWT di ayat 34-nya, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika." Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu. Fasabaru dan mereka sabar Alamaku zibu atas apa yang mereka dustakan. Wa dan mereka diganggu dan disakiti oleh musuh-musuhnya hatta atahum nasruna sampai datang kepada kepada mereka pertolongan kami wala mubadil li kalimatillah dan enggak ada perubahan dan kalimat Allah walaqad ja'aka min naba'il mursalin dan sungguh telah datang padamu berita-berita dari rasul-rasul terdahulu ini hiburan dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mesti diganggu dalam dakwah mesti dicela Nabi dalam Al-Quran disebutkan orang-orang kafir, orang musyrik mengatakan Nabi apa? Gila, majnun. Dikatakan syair, dikatakan sahir. Tapi Nabi nggak balas. Dan juga nggak boleh dibalas. Buat apa dibalas? Kalau orang katakan gila, kamu juga gila, nggak boleh. Kamu tukang sihir, kamu juga penyihir, nggak boleh. Biarkan aja. Biarkan. Katakan kalimat yang baik. Jadi orang Islam ketika mendapatkan celaan, cacian, makian, sabar, gak usah layani. Ya, orang mencela kita, oh, masya Allah, luar biasa. Memberikan lakop gelaran banyak sekali ya. Lagi kalau dia di internet, masya Allah, ya. masya Allah sudah luar biasa. Macam-macam kita diberikan gelaran. Gitu. Tapi nggak usah dibaca, nggak usah layani, nggak ada manfaatnya. Jalani dakwah ini, sibukkan kita dengan ilmu, sibukkan kita dengan baca kitab-kitab para ulama, sibukkan kita dengan mengajar, sibukkan kita dengan dakwah nikmat. Jangan layani orang mencela, mencaci maki, menghina, jangan layani, nggak ada manfaatnya. Dan ingat, celaan orang tidak akan mengurangi derajat kita di sisi Allah SWT. Dan pujian manusia nggak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Celaan manusia nggak akan menurunkan derajat kita sama sekali. Dan nggak akan membahayakan kita. Dan pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah yang mengangkat derajat kita yaitu ilmu kita dan amal kita di sisi Allah lahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan berilmu berada. yang diangkat oleh Allah iman kita ilmu dan amal kita akan diangkat oleh Allah bukan bukan pujian bukan sanjungan manusia dan juga bukan celaan manusia itu yang singkat itu Makanya kita nggak boleh takut dengan celaan orang mencela. Antum lihat di surah Al-Maidah, antum lihat di halaman 84. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im." ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله Wahai orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan bersikap keras kepada orang-orang kafir berjihad di Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah itu maha luas pemberiannya dan Allah maha mengetahui Tentu di sini wala yakhafuna laumatalaim tidak takut celaan orang mencela selama kita di atas kebenaran di atas hak Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf jalan dicela orang mencela kita macam-macam dan kita nggak usah layani kita jangan mencari keridhaan manusia yang kita cari keridhaan Allah kata Imam Syafi'i ridhaan nas ghayatun la tudrak kata Imam Syafi'i rahimahullah keridhaan manusia sesuatu yang nggak mungkin dicapai jadi yang penting kita jalankan kewajiban itu. Orang mau celak kita, masa bodoh. Yang penting kita jalankan. Jadi ini ingat, laksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan, jalankan, ketaatan jalankan. Kadang-kadang ada orang mencela, ada orang yang baru taubat umpamanya, baru taubat ini. Untuk ilmu, ke masjid dicela sama teman-temannya. Ah, kamu sok alim, sok jadi ustad, nggak jadi untuk ilmu lagi. <laughs> Berhenti. Ada orang yang baru ke masjid Salat berjamaah lima waktu Oh sekarang sudah jadi ustad ya Ke masjid terus katanya Berhenti gak sholat lagi Ada ibu-ibu sebelah baru pakai jilbab Ya Allah kayak bu Aji ya Belum haji dia Tapi dipanggil masyarakat Tujuannya bukan memuji untuk mencela Bu Aji mencela dia Akhirnya dibuka lagi dicela masyarakat Dibilang Bu Aji nggak pakai lagi jilbabnya nggak boleh wala yakhafuna laumata laim. Enggak boleh takut ada orang mencela, enggak boleh. Tetap wajib melaksanakan kewajiban pakai jilbab. Lebih sempurna lagi dia pakai cadar, lebih bagus. Tapi enggak boleh karena dicela kemudian dia buka jilbabnya, karena dicela kemudian dia udah bagus dikasih sama Allah sebagai laki-laki diciptakan oleh Allah berjenggot dicela orang dicukur jenggot la haula wala quwata billah. Berjenggot wala jenggot wajib bagi laki nggak boleh dicukur. Hukumnya haram dalam Islam. Termasuk dosa besar. Laki-laki juga kalau berjenggot, perempuan nggak berjenggot. Kalau dicukur jadi perempuan dia. Jadi mahnus. Tahu mahnus? Jadi banci. Udah betul laki disuruh Biar jenggotnya dicela sama orang. Jenggot kamu seperti kambing, dicukur besoknya. lah. haula wala quwata billah. Kita balas juga nggak boleh, nggak boleh. Kalau dia katakan kita seperti kambing, kamu juga seperti babi nggak punya jenggotnya, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh kejelekan dibalas dengan kejelekan nggak boleh. Jadi kita disuruh sabar, sabar, tapi jangan dicukur, jangan pelihara. Ini syiar Islam. Ini laki-laki tandanya jangan bersenggot. Gak boleh menyerupai orang kafir. Sebab Nabi menyuruh apa? U'ful liha wa arkhul liha wa khalif Nabi u'ful liha. Kemudian syawarib wa khaliful majus kata Nabi. Panjangkan jenggot kamu, rapikan kumis kamu dan kamu menyalahi orang Majusi. Jangan dicukur, jenggot gak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Kemudian yang terakhir yang ketujuh. Wa wa alla as'alan nasa syai'a dan tidak boleh meminta-minta sesuatu kepada kepada orang. Nggak boleh. Jadi minta-minta, hukum minta-minta dalam Islam hukumnya haram. Ini ingat ini. Minta-minta hukumnya haram. Artinya maksud minta-minta yang berkaitan dengan pribadi kita. Kalau kita bikin proposal untuk pembangunan pondok atau masjid, tapi bukan minta di pinggir jalan, nggak boleh pinggir, pinggir jalan. Ini memalukan Islam dan memalukan umat Islam. Cari yang terhormat, kita bikin proposal, kita kasih orang-orang yang mampu, orang kaya, supaya dia juga ikut andil dalam rangka apa? Ta'awun alal birri wa taqwa. Dan juga sebagai jariah dia nanti di akhirat dengan dia membantu pondok atau masjid atau yang lain. Ini untuk kepentingan kaum muslimin. Tapi kalau minta untuk pribadi nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Yang dimaksud di sini yaitu minta untuk apa? Pribadi nggak boleh. Wa Allah dan nggak boleh aku minta kepada manusia sesuatu nggak boleh. Jadi jangan antum minta-minta. Kita harus mencari nafkah sendiri. Bahkan kata Nabi, lebih mulia kita dengan mencari kayu bakar. Kata Nabi, "La ya'khudhu ahadukum hablahu fayati bi husmatil hatab ala dhahri fayabi'aha fayakuf Allah biha." <clears throat> Allah biha بها khairun lahu min من an-nasa الناس wa mana'u. di sini ada yang keliru ya mesti biha ya Enggak ada alifnya suku seorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya, sehingga dengannya Allah menjaga kehormatan lebih baik baginya daripada ia minta-minta kepada manusia, mereka memberi atau tidak memberi. Hadis Sahih Bukhari dari sahabat Zubair bin Awam. Jadi hukum minta-minta dalam Islam hukumnya haram. Tidak boleh kita minta-minta. Yang dibolehkan oleh Nabi minta-minta itu tiga, tiga golongan. Yang pertama orang yang menanggung urusan umat. Umpamanya dia menanggung utang orang lain atau dia punya e, memelihara anak yatim umpamanya. Maka dia mempunyai keperluan. Dia minta pada orang untuk mencukupi orang-orang yang ditanggung oleh dia. Bukan keluarganya tapi anak-anak yatim atau kaum muslimin atau dia menanggung utang orang maka boleh dia dibantu boleh dia bantu sampai dia cukup untuk membayarkan utang-utang orang yang dia tanggung atau dia memberikan makan kepada fukara wal masakin yang dia tanggung. Yang kedua, yaitu orang yang punya harta kemudian dia bangkrut atau kena musibah atau yang lainnya. Dia jadi orang yang pailit, bangkrut. Kemudian orang-orang mengatakan dia memang tadinya kaya kemudian bangkrut, nggak punya apa-apa. Boleh dia minta sampai dia cukup. Dan yang ketiga yaitu orang yang terkena kefakiran, fakir dia. Kemudian dia uh, disaksikan oleh orang di kampung bahwa dia memang fakir, miskin, nggak punya apa-apa dia. Nah itu boleh dia minta sampai dia cukup. Adapun selain itu maka ini adalah haram. Untuk melihat hadisnya, hadis Qabisa di halaman 87, halaman 89. Dan ikhwan fiddin Allah, minta-minta ini tercela dalam Islam. Minta-minta itu merusak rububiyah kita. Kan Allah itu yang menciptakan, Allah juga yang memberikan apa? Kalau kita bicara rububiyah, tauhid rububiyah, Allah sebagai apa? Khalik, kemudian apa? Ini yang yang yang belajar ini. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai apa? Apa? Razik. Rububiyah Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Mudabbir, Allah Muhyi Mumit. Ketika orang minta-minta, berarti dia merusak rububiyah dengan Allah Taala. Karena ketika Allah menciptakan makhluk, yang memberikan rezeki siapa? Allah. Dengan dia minta-minta, dia tidak yakin bahwa Allah memberikan rezeki kepada dia. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, orang yang minta-minta merusak rububiyah dia kepada Allah SWT. Yang kedua juga merusak dirinya dan merusak ibadah dia kepada Allah. Kenapa dia harus minta-minta kepada manusia? Enggak boleh dalam Islam, hukumnya haram. Dan orang yang minta-minta dia nanti di hari kiamat nggak ada ini daging mukanya nggak ada kata Nabi innal takad dunia kudu biar rajul wajha ya salah rajul sultanahu fi amrin la Sesungguhnya minta-minta merupakan cakaran yang menyusahkan, yang seorang mencakar wajahnya dengan menyusahkan kebagusan harga dirinya. Kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau karena suatu hal atau perkara yang sangat perlu. Hadis saya Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, Man sa'ala nasa amwalahum takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir. Barang siapa yang minta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri bukan karena kebutuhan, maka sungguhnya ia hanyalah meminta bara api. Karena silakan ia minta sedikit atau banyak. Hadis sahih Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Nabi juga bersabda SAW, "Ma yazalu rajulu alu nasa hatta yati yaumil qiyamah laysa fi wajhi muz'atul Seorang senantiasa minta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada kiamat dengan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadis sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Jadi khonifidin zakumullah jangan minta-minta dan ini ajarkan kepada istri kita, anak kita jangan minta-minta. Anak orang. Antum juga punya teman ya, ya. Jangan minta Kata permen yang nggak boleh minta. Permen nggak boleh minta sama orang. Ada orang makan kita minta nggak boleh. Ajarkan anak kita jangan minta-minta pada orang. Sebab kalau kita nggak minta-minta, maka kita akan diberikan kecukupan oleh Allah. Dan kita harus putus asa dengan apa yang di tangan manusia. Jangan mengharap. Kata Nabi SAW, Wai asbi mafi aidin nas takun qaniya. Berputus asa dengan apa yang di tangan manusia, maka kamu menjadi orang yang paling kaya. Bahkan seorang dikatakan mulia, kata Nabi, mulia syarafal mu'min Mulia orang mukmin apa? Dengan qiyamuhu bil lail, dengan dia salat malam. Wastighna'u 'anil nas dan dia merasa cukup dari manusia, enggak mau dia minta-minta kepada manusia. Jadi kita harus seperti itu. Kepada ikhwan dan akhwat itu perhatikan kita tidak boleh minta-minta kepada manusia, tidak boleh. Kalau kita dikasih, memang kita nggak minta, kita terima. Tapi lihat apa kepentingannya. Kalau kita cukup, kita berikan lagi kepada orang lain. Kalau kita cukup, berikan lagi kepada orang lain. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah ini penting uh, wasiat tujuh wasiat ini uh, kita amalkan dan Rasul memberikan wasiat kepada Abu Dzar pada akhirnya juga kepada kita. Dan kita berusaha untuk mengamalkan tujuh wasiat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah jazakallahu khairan kita Saudara Islam saudaraku seiman di manapun anda Demikian untuk sesi materi dari kajian Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafirullah Ta'ala Dari wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu an yang kami siarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Riyadhus Salihin Pandeglang Banten. Ikhwatal Islam saudaraku seiman Syakidah Untuk selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa jeda Nah Alhamdulillah Sebelum kita akhiri pertemuan kita bersama kajian bersama beliau Di kesempatan sesi tanya jawab kami hadirkan kembali secara langsung dari Pondok Pesantren Tunas Maksud kami Pondok Pesantren Riyadus Salihin Pandeglang Banten berikut mohon nasihat saya kalau ke rumah mertua tidak diterima karena saya berjenggot dan tidak kunut subuh. <laughs> Bahkan kadang dibilang oleh mertua ceraikan anak saya. Nah, bagaimana? Ya kita sabar. Sabar, kita disuruh sabar. Karena kan kita nggak kawin dengan mertua, dengan anaknya. Yang kita wajib mendidik siapa? Mertua kita atau istri kita atau anak kita? Kita wajib mendidik istri dan anak kita supaya mereka memahami tentang Islam ini. Kita dengan cara yang baik. Kalau mertua belum terima, ya kita sabar, kita doakan agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Kita sabar dan nasihat juga istri kita supaya sabar terhadap uh, tekanan dari orang tuanya. Ya, kita bisa jaga jarak. Enggak setiap waktu kita ke sana, tapi kita bisa kirimkan hadiah, kirimkan sedekah atau oleh-oleh atau yang lainnya. Mudah-mudahan itu dia akan lembut hatinya. Apakah boleh kita ngasih uang kepada pengamen? Karena yang dibahas dua ya. Yang pertama ngamen, dalam Islam boleh atau tidak? Musik, main musik itu boleh atau tidak dalam Islam? nggak boleh. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal mazif Kata Nabi, nanti akan ada di umatku orang-orang yang melakukan zina, sutra, khamr dan musik. Kata Nabi, sungguh nanti akan ada di umatku beberapa kaum yang mereka menghalalkan zina. Menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khomer, menghalalkan musik. Berarti empat ini hukumnya apa? Haram. Akan ada yang menghalalkan. Ternyata zina ada yang menghalalkan. Zina hukumnya haram. Kemudian sutra bagi laki-laki hukumnya haram, bagi wanita halal, bagi laki-laki haram. Ternyata banyak yang kemudian menghalalkan sutra. Yang ketiga khamr, ada juga yang menghalalkan khamr. Dan yang keempat musik. Jadi musik ini hukumnya haram. Itu yang pertama. Artinya musik hukumnya haram. Yang kedua tentang masalah dia orang itu. Kalau dikatakan orang itu kan miskin, sholat apa enggak dia? Sholat apa tidak dia? Rata-rata sholat nggak pengamen? Nggak sholat. Kemudian yang ketiga, dia akan jadi maisha kebiasaan setiap hari kalau dikasih. Justru kita memberikan nasihat tentang tidak bolehnya dia minta-minta. Harusnya mencari nafkah yang halal dan jelas. Jadi kita memberikan nasihat dengan cara yang baik supaya dia mau terima. Bagaimana hukumnya seorang istri yang sering melontarkan kalimat minta cerai karena masalah problem rumah tangga berkaitan dengan masalah ekonomi. Ini nggak sabar ya. Nggak boleh minta cerai karena alasan masalah ekonomi. Dia harus sabar dengan kondisi yang ada dengan rezeki yang Allah berikan yang pas-pasan dia sabar dan dia mohon tolong kepada Allah karena Allah yang berikan rezeki kepada dia dan Allah yang menyempitkan rezekinya. Dia kembalikan kepada Allah. Artinya dia mohon, ya Allah berikan keluasan rezeki dan yang lainnya. Minta cerai dalam Islam hukumnya haram. Pada asalnya haram, kecuali ada alasan syar'i. Nabi SAW bersabda, "Ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha ra'itul jannah." Siapa saja wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka haram bagi dia mencium aroma surga. Gak boleh dia minta cerai. Jadi dia harus sabar dengan kondisi suaminya, sabar. Karena nggak selamanya juga orang itu diberikan rezeki yang luas oleh Allah. Yang terbanyak kondisi masyarakat kita miskin. Ya, disuruh sabar dan lihat kondisi tetangganya dia atau orang-orang yang lebih susah dari dia. Dan diadukan semua keluhan itu bukan kepada manusia, tapi adukan semuanya kepada Allah. Dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat dia. Saya baru keluar dari kerja di bank dan keluarga saya tidak setuju, bahkan saya dicela dan direndahkan. Bagaimana? Ya, bank ini kan tempat riba. Riba, muamalah muamalah riba hukumnya haram Islam. Dan riba itu dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Satu dirham riba itu dosanya sama dengan 36 kali zina. Jangan ditempuh dengan dia keluar dari bank itu itu jalan yang terbaik buat dia mestinya keluarganya membantu bukan kemudian dicela atau dihina dan antum sabar antum pilih jalan yang terbaik maisha masih banyak ribuan maisha yang halal masih banyak ribuan maisha yang halal masih banyak jangan kerja di tempat-tempat yang haram jangan kerja di tempat-tempat yang syubhat nggak boleh jadi kalau dicela karena kita menempuh jalan yang terbaik kita sabar, sabar dan doa kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal dan dimudahkan oleh Allah untuk mencari maisha. Apakah uang yang haram seperti bunga bank boleh nggak diberikan kepada orang miskin? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena uang ini harus dibuang. Kita berikan ke orang miskin dari uang zakat kita, dari uang sedekah kita masih banyak yang kita bisa berikan. Adapun dari uang riba ini kita pakai untuk kepentingan jalan-jalan umum, untuk jembatan atau juga musibah-musibah yang sifatnya besar. yang memang nggak bisa ditanggulangi kecuali dengan diantaranya dengan uang yang seperti itu untuk membangun kembali tempat-tempat yang memang sudah rusak. Wallahu alam. E, di zaman sekarang ini banyak fitnah. Dan apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk masuk surga? Ya masih ada kesempatan. Loh, selama antum masih hidup, masih melakukan amal soleh, ada kesempatan. Jadi jangan sekali-kali mengatakan ya nggak mungkin saya, nggak mungkin, nggak boleh. Hatta dia orang miskin, miskin umpamanya nggak punya apa-apa. Saya cerita yang lain dulu ini. Ya, jangan sekali mengatakan, oh saya orang miskin nggak mungkin saya bisa haji atau umroh, nggak boleh. Dari mana nggak mungkin? Mungkin, sangat mungkin. Karena Allah yang maha berkuasa dan Allah yang memberikan rezeki pada hambanya. Begitu juga yang menyuruh kita untuk berlomba-lomba melakukan amal saleh untuk masuk surga Allah dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat. Nabi juga menyuruh kita untuk berlomba-lomba. Kita harus melakukan itu. Jangan disibukkan kita dengan dunia. Jangan kita buang-buang waktu. Gunakan kesempatan kita dengan beriman kepada Allah, dengan menuntut ilmu syar'i, dengan kita melakukan amal-amal kebajikan sebanyak-banyaknya dengan ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah yang mudah-mudahan kita diterima amal kita dan dimasukkan ke surga. Tetap minta kepada Allah terus, nggak boleh berhenti. Bahkan permintaan yang paling baik dari semua doa kita, minta kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surga dan dijauhkan dari api api neraka. Sampai Nabi pernah mendengar seorang sahabat berdoa di akhir salatnya minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kata Nabi siapa yang berdoa itu? Doa yang paling baik yang dilakukan haulah hanudan di sekitar itu kita selalu minta kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan jauhkan aku dari api neraka. Bahkan kita minta apa? minta surga yang paling tinggi surga Firdaus. Sampai kata Nabi, "Idza sa'atumullah fas'alu al-firdaus al-a'la." Apabila kamu berdoa kepada Allah, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Meskipun awal kita rendah, tapi tetap berdoa kepada Allah karena Allah Maha berkuasa dan rahmat Allah itu sangat sangat luas. Kalau kita sering menyambung satu rahmi kepada kerabat, seringnya kerabat itu berhutang kepada kita. Ya kalau dia memang punya kebutuhan yang sangat mendesak dia berhutang kasih. Tapi tetap jelaskan kepada dia, utang itu harus bayar. Sebab banyak orang utang nggak bayar. Ya itu ingat tuh. Saya keraskan suaranya biar dengar sama semuanya. Ya, apakah dia talibul ilm, apakah dia ustad, dia dai atau siapa aja, utang bayar harus bayar. Dan akan dituntut sampai hari kiamat masalah utang ini. Harus diingatkan, atau saudara, family, kalau utang bayar. Kecuali kalau memang dia nggak mampu, kita memang dia nggak mampu dan dia susah. Antum bisa bantu antum sodakoh kepada sanak kerabat lebih baik dan ganjarannya besar. Sodakoh kepada sanak kerabat. Dia nggak mampu, kita pinjam eh, kita sedekahkan. Kalau dia memang butuh, kita berikan pinjaman. Dia pinjam umumnya satu juta, kita bilang 500 buat kamu, 500 pinjam. Kamu ganti. Kamu kapan bisa gantinya? Seminggu, sebulan, dua bulan, kasih tempo yang panjang. Nanti kita ketemu lagi, kemudian dia pinjam lagi, berikan. Karena kalau selama kita ada uang, kita berbuat baik kepada orang dengan menghutangkan kepada mereka. Kalau mereka nggak mampu bebaskan, ada seorang di zaman dahulu yang dia nggak punya amal kebajikan kecuali menghutangkan kepada orang. Dan dia pesan kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal, bebaskan utang-utang itu. Di hari kiamat Allah tanya, apa yang kamu amalkan? Saya nggak punya amal apa-apa. Kecuali satu, yaitu dia mengutangkan kepada orang dan orang yang nggak mampu dibebaskan. Dengan itu Allah bebaskan dia dari api neraka. Jadi kita harus sayang kepada orang-orang yang susah. Mereka nggak mampu bantu, tapi kalau dia mampu kita tagih. Pada mampu tagi. Karena apa? Uang kita nggak bisa kita katakan kita sedekahkan kepada dia tidak bisa, karena dia mampu. Karena uang yang kita yang sama orang kaya itu bisa kita manfaatkan untuk menolong orang-orang miskin, membantu orang miskin yang susah. ya tentang masalah kesalahan di antara dua orang yang mana lebih utama dia memaafkan atau dia minta maaf ya dua-duanya utama artinya kita memaafkan dia dan orang itu juga harus memaafkan kecuali kalau orang itu sudah sering dia berbuat kesalahan boleh diberikan hukuman artinya kita kita berikan hajar atau tahdir atau yang lain hukuman supaya nggak terus berbuat demikian tapi secara umum memaafkan itu yang terbaik. Bapak Allah berfirman khudzil afwa amur bil urfi arid al jahilin. Allah juga menyebutkan wal afina anisan, orang memaafkan manusia. Dan kita juga kalau kita salah segera kita minta maaf, jangan ditunda-tunda. Apakah benar kalau orang membaca surah Al-Mulk dia akan terhindar dari siksa kubur. Betul, sahih riwayatnya. Tapi dia memahami isinya, bukan sekedar baca tapi dia pahami isinya. Bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang tidak menyuruh rakyatnya untuk berjihad? Karena pemimpin kita tidak tidak paham seperti di Palestina. Ya sekarang ketika kita berbicara soal masalah jihad, jihad ini urusannya oleh amri. Kalau mereka tidak memerintahkan untuk berjihad, kita disuruh sabar. Dan ladang jihad banyak yang bisa kita lakukan. Bukan hanya kita melawan orang Yahudi atau orang kafir. Yang lebih dahulu ketika kita berjihad. Lebih dahulu apa jihad? dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah oleh Ibnu Qayyim yaitu kita melawan diri kita melawan hawa nafsu kita dalam apa dalam menegakkan kebenaran sudah belum itu dulu kita laksanakan al mujahid kata Nabi man jahada nafsahu fi taatillah mujahid itu orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk terus taat kepada Allah Bukan berarti menafikan jihad. Ulama nggak mengumumkan untuk jihad. Nggak mengajak kita untuk jihad. Kita sabar. Tapi kita jalankan dulu jihad. Yang bisa kita lakukan sekarang ini. Menuntut ilmu. Mengamalkan ilmu. Mendakwakan ilmu. Dan yang lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Adil Khairul Ibad. Ya, sekarang ada orang yang berjihad dia sendiri belum bisa melawan hawa nafsunya. Bagaimana dia mau jihad? Gimana mau jihad? Ini banyak orang-orang kadang-kadang berjihad itu dia ingin ambil jalan pintas karena dulunya dia banyak berbuat dosa dan maksiat dan dia dengar kalau syahid itu menghapuskan semua dosa. Akhirnya dia ingin ambil jalan pintas. Gimana supaya saya bisa jihad? Ingin dia mati syahid supaya apa? Dihapuskan semua dosanya. Gak bisa seperti itu. Dia harus melawan dulu hawa nafsunya. Bagaimana dia berjihad? Dan juga dia harus bayar dulu utangnya. Karena apa? Kata Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain." Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Utang ini yang menahan dia untuk masuk surga. Utang itu. Makanya untuk perhatikan. Kalau utang bayar. Ya, ingat itu. Saya berusaha untuk menghafal Quran, tapi saya merasa sulit untuk menghafalnya. Ya terus berusaha. Karena Al-Quran ini lebih cepat lepasnya daripada onta yang diikat, kata Nabi SAW. Maka kita harus terus mengulang-ulang Paling enggak kita mengulang satu ayat bisa sampai 50 kali untuk bisa menghafal. Dan terus dan harus sabar dan minta tolong kepada Allah Swt. Bagaimana kalau ada orang berjenggot tapi dia isbal? Artinya dia celananya melebihi mata kaki. Isbal juga dilarang dalam Islam nggak boleh laki-laki itu haram di Islam. Kalau perempuan gak ada masalah. Laki-laki nggak boleh celana, kain, sarungnya, gamisnya melebihi mata kaki ke bawah nggak boleh. Dia harus di atas mata kaki. Karena melebihi mata kaki hukumnya haram dalam Islam. Bapak Nabi menyebutkan bahwa melewati mata kaki kain atau celana atau sarung atau gamis melewati mata kaki itu termasuk sombong. Nabi SAW bersabda, "Wa iyyaka wa isbal al izar fa inna min al makhila." Dan jauhkan dari kamu dari memanjangkan kain kamu lebih dari mata kaki karena itu termasuk sombong. Jadi masuk sombong nggak boleh. Jadi usahakan dia untuk tidak tidak isbal, dipotong celananya, dipotong kainnya, diangkat Artinya dipotong, jangan diangkat. Kalau diangkat digulung, nanti isbal lagi. Celana digunting. Kenapa harus malu? Digunting, kenapa harus malu? Orang kafir pakai celana pendek kemana-mana bisa kok. Naik pesawat nggak ada yang celah. Tapi antum kenapa takut? Kan tadi udah dibahas. Ya, Walau takut nih fillahi laumatalaim. Nggak takut celaan orang yang mencela. Jadi jangan takut, potong itu celana itu digunting jangan melewati mata kaki sarung ketika pakai sarung diangkat di atas mata kaki pakai gamis juga harus di atas mata kaki dipotong gamisnya jangan sampai melewati mata kaki Bagaimana ciri ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya? Karena banyak orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah tapi amalannya berbeda-beda. Ya ahlu sunnah itu artinya orang-orang yang mengikuti sunnah. Al jamaah artinya mengikuti para sahabat. Ya ahlu sunnah itu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Menjauhkan beda dan mengikuti para sahabat. Ini ahlu sunnah. Yang jelas yang pertama kali ketika kita menyebutkan ahlu sunnah wal jamaah, kita melihat dengan akidah. Bagaimana akidahnya? keyakinannya benar atau tidak keyakinannya dia tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan yang lainnya. Kalau keyakinannya masih umumnya dia alusunah mengatakan bahwa orang-orang yang sudah meninggal, syekhnya, gurunya, kiainya itu bisa menolong dia ketika sudah meninggal dunia. Ini bukan alusunah wal jamaah. Atau disuruh untuk datang ke kubur minta-minta tawasul ke mereka. Ini nggak dibenarkan oleh syariat. Minta kepada mereka syirkun akbar. Jadi lihat keyakinan yang pertama keyakinannya dulu, baru nanti berkaitan dengan amalan. Keyakinannya dulu, dilihat gimana mereka. Atau kalau mau diteliti lagi dari ilmunya, bagaimana dia mengambil ilmu, benar atau tidak, pakai dalil atau tidak. Yang kedua keyakinannya, yang ketiga baru amalnya, penilaian itu. Apa faedahnya puasa bulan Rajab? Enggak ada faedahnya. Dan apa keutamaannya? Enggak ada keutamaannya. Semua riwayat yang berkaitan dengan keutamaan puasa di bulan Rajab dan juga sholat di bulan Rajab, semuanya maudhu palsu. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Manar Munif Sahih wa Dhaif. Dijelaskan juga oleh Ibn Jauzi dalam kitabnya al Maudhu'an. Dijelaskan oleh Imam Syaukan dalam, dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Mawju'ah fil hadis al Maudhu'an Dan yang lainnya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa sholat raghaib dan puasa di bulan Rajab semuanya bid'ah mungkarah Dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi nggak ada keutamaannya. Bulan Rajab memang utama, termasuk bulan-bulan yang diharamkan berperang padanya. Ada empat bulan, Allah menciptakan bulan dua belas bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada dua belas bulan. Empat yang diharamkan untuk berperang yang mulia. Bulan Rajab, kemudian Dhul Zulhijjah, Muharram. Empat bulan. Tapi dengan haramnya bulan Rajab ini untuk berperang bukan berarti bahwa dia punya keutamaan khusus untuk puasa, tidak ada. Atau keutamaan khusus untuk sholat raghaib, tidak ada. Sama sekali riwayatnya tidak ada. Sebab kita dalam kita beribadah kepada Allah, kita harus berpijaknya kepada dalil yang sahih. Dalilnya ada atau tidak, yang kedua sahih atau tidak. Kalau dalilnya ada tapi tidak sahih, nggak bisa dipakai sebagai hujah. Karena dipakai sebagai hujah dalil yang sahih. Jadi nggak ada keutamaan tentang masalah ini. Meskipun orang melakukannya, Bagaimana kalau orang dia berilmu kemudian dia melakukan maksiat dan kemudian dia sadar kemudian dia bertobat, apakah taubatnya diterima? Ya diterima oleh Allah SWT. Kita harus menganjurkan dia untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh sekali-kali mengatakan kamu gak diterima taubatnya Allah dari mana? Gak boleh kita mendahului Allah SWT. Allah tetap menerima siapapun orang yang berbuat zalim pada dirinya Allah terima taubatnya. Dan Allah buka tangannya di waktu malam untuk orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam dan Allah membuka tangannya juga di waktu siang bagi orang yang berbuat dosa di waktu siang dan malam. Ini bagaimana eh, hukumnya tentang memberikan kepada orang-orang yang minta-minta di lampu-lampu merah. Tadi sudah saya jelaskan. Umumnya mereka nggak sholat, mereka nggak ibadah dan yang lainnya. Berikan yang jelas kepada orang orang miskin, tetangga kita yang jelas dia sholat, ibadah, berikan. Meskipun beli mereka belum mengikuti dakwah kita, tapi kita berikan. Dari tetangga kita, dia punya hak tetangga yang harus kita berikan. Apakah hukumnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki? Hukumnya wajib. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Dasarnya apa? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimu salata wa atu zakata warka'u Jadi karena sholat, keluarkanlah zakat dan rukulah bersama yang ruku. Maksudnya ruku bersama yang ruku artinya sholatlah kamu dengan dengan berjamaah. Wajib. Dan juga uh, hadis banyak sekali hadisnya. Seperti Nabi menyuruh Abdullah bin Umi Maktum padahal dia buta untuk sholat berjamaah. Kalau orang buta disuruh berjamaah apalagi yang yang melek. Yang melihat. Dan juga Nabi akan membakar rumah-rumah yang tidak sholat berjamaah. Menunjukkan tentang apa sholat berjamaah itu wajib. Bagaimana kalau kita membujuk dan mengajak orang miskin dengan kita memberikan sedekah kepada dia supaya dia taat? Boleh kalau dia kurang taat kita memberikan sedekah supaya dia taat, tapi kita tetap kita ajak dia. Jangan kita biarkan, jangan hanya memberikan sedekah, tapi dakwanya ada. Kita berikan, ini saya berikan kepada kamu sedekah, mudah-mudahan kamu kembali kepada Allah, dan kamu tobat, kamu sholat, dan yang lain. Nasihat tetap berikan kepada dia. Bagaimana kalau kita bersedekah mengharapkan balasan dunia? Gak boleh kita bersedekah, kita harapkan balasan dari Allah. Kalau kita sedekah, kita yakin bahwa dengan kita memberikan sedekah itu diganti oleh Allah. Yakin kita. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtu min syai'in huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Allah berfirman dalam surah Saba, "Dan apa yang kamu infakkan dari sesuatu, pasti Allah akan ganti." Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan mengharapkan dunia, jangan. Dunia itu akan kebawa. Allah akan berikan. Setiap kita berikan rezeki, uh, sedekah, masih Allah akan ganti yang lebih baik. Dan harta kita nggak kurang. Kenapa harus kita mengharapkan lagi dari manusia pujian atau sanjungan atau supaya kita didoakan atau yang lain? Ya mengharapkan. Kita mengharapkan supaya dengan sedekah ini Allah masukkan kita ke dalam surga dijauhkan dari api neraka. Itu yang paling penting. Apa yang dimaksud dengan sholat iftitah? Iftitah ini sholat di waktu malam sebagai pembuka dari sholat malam. Bagaimana kita sholat eh, empat-empat terawih itu atau dua-dua? Yang kita lakukan sesuai dengan contoh Nabi dua-dua. Sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat malam dan sholat siang dua-dua. Bagaimana kalau saya punya anak ini sebagai amanah? Terkadang kita nasihati, terkadang dia membantah. Terkadang kita harus bersikap keras dengan memukul. Boleh atau tidak? Boleh. Kita untuk memukul, untuk memberikan nasihat kepada dia boleh. Tujuannya untuk mendidik. Boleh. Tujuan dia untuk mendidik. Ada juga orang yang dengan perkataan yang baik lemah lembut dia taat. Ada juga yang harus dengan keras. Nah. Tadi disebutkan bahwa jenggot itu adalah syiar dari agama Islam. Tapi ada juga orang kafir di luar Islam berjenggot. Sekarang orang kafir ketika dia berjenggot ikut siapa? Ikut siapa? Ikut umat Islam. Mereka tiru siapa? Mereka tiru umat Islam. Sama aja ketika mereka berlaku adil kepada karyawan dan segala macam. Mereka ikuti umat Islam. Mereka mengamalkan ayat-ayat Allah. Jadi bukan berarti kita mengikuti atau menyerupai orang kafir. Salah. Orang kafir yang menyerupai siapa? Umat Islam. Pada asalnya orang kafir tidak berjenggot. Yang berjenggot adalah para nabi, para rasul. Kemudian Nabi menganjurkan umat Islam untuk berjenggot. Ketika ada orang kafir berjenggot, mereka mengikuti siapa? Mengikuti siapa? Rasulullah. Mereka mengikuti umat Islam. Jangan dibalik Orang Yahudi ada yang berjenggot, kita berjenggot berarti kita menyerupai orang Yahudi. Ini orang bodoh. Bukan bodoh, tolol. Dalam mengambil tolak ukur. Tolak ukur yang pertama mendawakan syariat ini siapa? Yahudi atau para nabi yang mengajak mereka untuk melaksanakan fitrah Islam ini. Siapa? Para Nabi mengajak untuk mengikuti. Di antara mereka ada yang ikut dan mereka ada yang tidak tidak ikut. Dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena semua para Nabi berjenggot, semua Nabi berjenggot. Gak ada Nabi yang tidak berjenggot, semua Nabi berjenggot. Dan mereka menganjurkan untuk mengikuti fitrah Islam itu. Karena Allah menciptakan manusia di atas fitrah. Berdosa atau tidak seorang muslimah tidak memakai cadar maka dari ini hukumnya sunnah. Dari dua pendapat ulama yang raji, yang kuat, cadar itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau dia tidak pakai, ya tidak berdosa. Cuma yang terbaik yang afdol, yaitu dia dia pakai. Jadi ya, jangan kita memaksakan kepada keluarga kita untuk pakai cadar yang akan menyulitkan dia. Jadi hukumnya sunnah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam kitabnya Jilbab Al-Maratil Muslimah. الرجاء للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Demikian ikhwatal Islam saudaraku seiman seakidah Kajian yang kami bisa hadirkan ke ruang dengar Anda Kami siarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Riyadus Salihin Pandeglang, Banten Pandeglang Banten maksud kami yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafirullahu Ta'ala dari bahasan tema nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu an. Semoga bermanfaat dan khatal Islam. Saat ini kami akan kumandangkan adzan untuk salat zuhur bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.